Assalamualaikum. Semoga Buya selalu dalam rahmat Allah SWT. Saya Fahmi dari Madiun. Baik Buya, saya mau tanya tentang khalifah yakni masalah tahlilan. Apakah Imam Syafi'i memperbolehkan tahlilan? Karena saya pernah dengar tausiah dari golongan yang mengharamkan tahlilan. Mereka menyatakan bahwa Imam Syafi'i tidak melakukan tahlilan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Sebetulnya orang itu tidak boleh berhujah dengan hawa nafsu. Baik. Orang yang mengatakan tahlilan tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau memang saya ketemu dengan orang tersebut. Yang mengatakan tidak boleh tahlilan siapa? Imam Syafi'i. Baik. Kenapa kamu hanya menyebut Imam Syafi'i saja? Yang lain bagaimana? Misalnya. Anggap saja Imam Syafi'i tidak memperkenankan menghadiahkan pahala. Tapi imam yang lain bagaimana? Kan imam kita banyak. Kenapa harus kamu katakan bid'ah yang, yang, yang tidak dilakukan Imam Syafi'i? Memang dinukil bahasanya menghadiahkan pahala menurut ulama empat madhab, tiga madhab nyampe. Kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ihda usawa menghadiahkan pahala tidak nyampe. Ihda usawa itu istilah fikih yang ada. Ihda usawa adalah tahlil. Tahlil itu istilah yang sudah di, dilokalkan. Istilah tahlilan karena banyak la ilallah, la ilallah. Artinya tahlilan itu adalah menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia dari apa yang kita baca dan menghadiahkan pahala ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan Pak itu nyampe. Dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Satu yang harus kita pahami. Ulama berbeda masalah nyampe atau tidak nyampe. Bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Kenapa kok jadi berubah bid'ah menjadi menjadi bid'ah dan tidak bid'ah? Itu hanya perbincangan di antara ulama nyampe atau tidak nyampe. Kalau Anda meyakini tidak nyampe, ya sudah, Anda jangan lakukan. Akan tapi ulama tidak mengatakan bid'ah itu. Imam Syafi'i pun yang didukel dari Imam Syafi'i itu tidak mengatakan bid'ah Imam Syafi'i. Hanya didukel dari Imam Syafi'i bahwasanya idda'u sawab tidak nyampe. Nabi Imam Syafi'i tidak melanjutkan lalu jadi bid'ah. Dari mana kok kamu katakan jadi bid'ah? Satu. Kemudian yang bisa menjelaskan adalah murid Imam Syafi'i. Sehingga jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan nyampe. Sehingga pada akhir akhirnya empat madhab bersepakat. Kalau ada dinukil dari Imam Syafi'i, anggap saja Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Tapi kan masih ada imam yang lainnya Baiklah, kalau anda berkekeh bahwa Imam Syafi'i mengatakannya tidak nyampe, baik. Hari ini orang Indonesia taklid dengan madhab Malik, madhab Hanafi, madhab Hambali dalam urusan tahlilan. Masih mau dikatakan bid'ah lagi. <laughs> Jadi bermasalahnya adalah kalau sudah nggak senang dengan anda, pokoknya kamu harus masuk neraka. Sesaat kamu masuk neraka gara-gara tahlilan, kalau tahlilan ada hujahnya dirubah lagi. Pokoknya kamu harus masuk neraka, tak cari-cari kesalahanmu. Ya gara-gara kamu tawasulan, gara-gara maulid Nabi, gara-gara ini. Lah kok kebencian dengan orang diperlebar ini? Ini permasalahan-permasalahan, permasalahan kebencian. Kalau masalah khilaf di antara ulama, kenapa kita harus menjadi orang yang keras semacam itu? Ini coba. Mereka mengambil mengambil kaul ulama itu hanya karena hawa nafsu. Ini adalah sangat sederhana, eh da'us tawab. Bahkan kita bisa nukil dari imamnya, orang yang sangat mereka agungkan. Imamnya. Lihat kalimat ini saya sampaikan di sini, kalau sebenarnya ada yang menagih saya tidak sebut namanya. Karena saya tidak ingin nyebut nama imam-imam yang seperti itu. Imamnya orang yang mengingkari tahlilan dan ihda'us thawab dengan terang-terang mengatakan nyampe dan boleh tidak bid'ah. Ini saya ucapkan di hari ini di majelis ini di media ini kalau seandainya menuntut dari orang yang anti tahlil mana imamnya saya sebutkan. Kalau sudah ada yang tanya benar saya sebutkan di media juga. Nah, ini. Ada imamnya mereka yang sangat diagung-agungkan. Kalau sudah dinukil dari beliau ini langsung, wah habis semuanya. Imam Syafi'i kalah semuanya. Itu pun ternyata dalam satu kitab, bukan salah satu kitabnya, ada beberapa kitabnya. Di antara yang jelas salah satu kitabnya sangat jelas, jelas mengatakan nyampe. Menghadiahkan pahala nyampe. Dan menghadiahkan pahala itu bahasa lokal kita namanya tahlilan. Ada mengatakan kalau tahlil sih boleh, kalau pakai an jadi bid'ah. Ada aja an bid'ah dong. <laughs> an an bid'ah. Jadi enggak. Jadi ini adalah masalah diskusi ilmiah. Ketahuilah wahai ahli iman, jaga lesanmu, jaga hatimu. Jangan mudah kita mengatakan orang lain bid'ah dan sesat. Menuduh orang berzina dosa gede. Menuduh orang mencuri dosa gede. Menuduh orang melakukan bid'ah juga dosa gede. Apalagi mereka punya hujah-hujah yang jelas. Kita perlu menjalin keindahan. Dan memang kadang, nah, kadang begini loh anehnya. Di saat kami menjelaskan tentang tawasul ada hujahnya. Maulid Nabi ada hujahnya. Tahlilan tetap ada hujahnya. Tak tahunya ada orang ngomong, itu Buya Yahya suka sering ngangkat khilafiyah. Oh, apa tidak ketuker ngomongnya itu. Justru saya ingin menjelaskan permasalahan ini agar orang tidak khilaf di dalam hal ini. Saya mengangkat bukan saya mencaci yang lainnya. Kalau anda tidak mau tawasulan, tidak mau melihat Nabi, tidak mau tahlilan ya, silahkan anda, mungkin anda punya hujah. Saya tidak mengatakan anda ahli neraka kok. Saya hanya, hanya menjaga umat yang sudah punya kebiasaan bertahun-tahun, berabad-abad ini. Jangan sampai diadu domba dengan kalimat-kalimat bid'ah sesat masuk neraka. Coba, apakah saya mengangkat masalah ini lalu mempermasalahkan? Bukan justru saya ingin menjelaskan cuman fitnah selamanya akan ahli fitnah kerjaannya tetap menfitnah dimanapun berada Katanya oh, ini, ini selalu ngangkat khilafiyah khilafiyah. Loh, saya angkat khilafiyah sebagai sesuatu yang khilafiyah. Yang jadi masalah adalah orang yang nggak paham khilafiyah. Khilafiyah dianggap dianggap sebagai masalah qat'iyah. Khilafiyah dianggap sesuatu yang tidak boleh khilaf. Kan jadi masalah. Sehingga kalau udah ikut dia jadi syirik, bid'ah dan seterusnya. Makanya begitulah ada maling teriak maling. Ini repot sekali. Ada yang suka merebutkan masalah khilafiyah siapa? Kita ulama apa kita ini ngikuti para ulama yang mereka tidak pernah meributkan urusan khilafiyah. Khilafiyah tetap khilafiyah. Tapi ada orang yang Pak nggak paham masalah khilafiyah, dikit dia ngomong bid'ah, sesat masyarakat, mimbarnya penuh dengan kalimat bid'ah caci maki. Sampai ulama-ulama besar seperti Abu Ya'said Muhammad Maliki dibilang penyeru kepada bid'ah dan syirik. Syekh Mutawali Syarawi dibilang penyeru bid'ah dan syirik. Orang-orang besar Habib Umar bin Hafid dibilang penyeru bid'ah dan syirik. Bagaimana ulama besar ini lagi kalimat. Kalau Anda pengen data siapa yang mengucapkan yang mengatakan dokter Buti dikatakan penyeru pada kafiran dan kesirikan serta bid'ah. Lah ini ulam ini muncul dari orang-orang itu dan saya kumpulkan datanya. Kalau nanti dibutuhkan, saya keluarkan ini. Ini loh ungkapan ulama ulama mu yang mencaci maki ulama-ulama lain hanya karena masalah urusan khilafiyah. Berarti kamu yang tidak paham masalah khilafiyah. Saya ada datanya. Oh, baca Ratibul Haddad saja langsung dibilang, dibilang ahli sesat, bahkan ini penyuruh syirik Imam Haddad. Imam Haddad sudah wafat bertahun-tahun, innalillah. <laughs> Dan bukunya indah kalau anda baca kitabnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Indah kitabnya, penuh dengan syariah. Nggak ada penyelewengan. Bahkan Imam Haddad mewanti-wanti agar tidak membaca kitab-kitab yang tasawuf, akan tapi yang berat-berat, takut kita salah faham. Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Cuman fatwanya jelas, fatwa fulan bin fulan, bahwasanya roti Haddad adalah banyak bid'ahnya di dalamnya tidak perlu dibaca itu kebiasaan sufi dan sebagainya saya kumpulkan ini semuanya kadang-kadang ngenes kayak ngeliat itu saya kumpulkan bukan untuk menyimpan dendam akan tapi ini akan kami hadirkan suatu ketika jika dibutuhkan karena apa? banyak orang tertipu mengagungkan dia tidak tahu ulama kita dihinakan ulama kita dicaci maki ulama kita diolok innalillah ini adalah permasalahan umat kita perlu satu Umat ini perlu disatukan. Lah kalau ada menyuruh kepada persatuan umat Islam, itu yang perlu dipangkas adalah tidak cukup kita menyuruh bersatu. Akan tapi yang kita perhati yang perlu kita perhatikan adalah benalu. Siapa yang baka yang gampang menganggap umat Islam tidak Islam lagi? Itu loh. Kalau kita umat Islam ahli sunnah wajib jamaah satu selesai. Tapi yang jadi masalah di tengah-tengah ente kafir, ente bid'ah, ente syirik. Lah ini kan memecah belah umat. Bukan kita ahli sunnati wal jamaati asyariyati. Kita bahkan Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan tidak mudah kita mengatakan orang lain syirik. Tidak mudah kita mengatakan orang lain bid'ah. Tidak mudah kita mengatakan orang lain keluar dari iman. Enggak mudah. Lihat, ini kan akidah kita. Jadi tidak gampang mengatakan orang lain keluar dari iman. Itu akidah ahli sunnati wal jamaat asyariyat yang sangat indah. Dari bangsa ke masa yang berjaya. Hingga hari kiamat. Dan nantilah um, apa syariat yang itulah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.